Amma ba'd. Insyaallah taala di kesempatan di petang hari ini di masjid yang mudah-mudahan Allah turunkan barokahnya kepada kita semua. Karena Ana melihat sebagian besar dari para hadirin ini adalah tulabul ilm maka anak akan membacakan sebuah risalah yang dimana risalah ini berkaitan dengan beberapa poin atau beberapa hal yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan seorang talibul ilm. Kita mengetahui bahwa talabul ilm dan juga hasa'yu fi tahsilihi usaha untuk mendapatkan tahsil al-ilm mendapatkan ilmu ini adalah min ashrafil kurubat termasuk dari ibadah-ibadah yang paling mulia. Bagaimana tidak? Bifadlillah. Thumma bifadlil ilm. Bifadlillah, thumma bifadlil ilm. seseorang bisa mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Robnya. Ibadah yang benar, ibadatan sahihatan. Bisa dibayangkan kalau seorang muslim, seorang mukmin tidak memiliki ilmu, bagaimana dia akan beribadah terhadap Robnya menunjukkan keutamaan yang luar biasa masalah al-ilmu perkara yang sangat penting yang dengan itu juga dia bisa membedakan mana yang al-haq mana yang batil hadza bifad bifadlil ilm ba'da fadlillah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dia dengan ilmu pula bisa mengetahui bagaimana cara beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana dengan ilmu dia bisa menolak syar kejelekan-kejelekan minas syahwat dari syahwat-syahwat dari maasi dan juga syar syubuhat dengan ilmu dia bisa menolak syubuhat-syubuhat dari ahl bidah dan ahlul ahwa yang semuanya ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu sehingga penting pula kita untuk bagaimana mendapatkan ilmu tersebut. Kita alhamdulillah hadhil wujuh at-tayyibah naraha insyaallah alal khair ahsibuha kadzalik wallah hasibuha wala uzaki lahi ahadan kita semua insyaallah yang berada di hadapan ana tulabul ilm insyaallah mujtahidun nasyitun, memiliki semangat, memiliki ijtihad. Tapi jangan sampai kemudian sesuatu yang alhamdulillah ini nikmat min Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan giat kita dalam keadaan memiliki semangat kita dalam keadaan memiliki hers, keinginan yang luar biasa untuk bisa talabul ilm. Tetapi jangan sampai kondisi yang seperti ini tidak diikuti, tidak dibarengi dengan cara-cara bagaimana kita bertolabul ilm. Yang hal-hal ini sebetulnya akhirnya bisa membuat seseorang akhirnya terpental dari eh, hadal maslak bisa keluar akhirnya dari rel talabul ilm ini. Kenapa? Karena dia merasa sudah bertahun-tahun, sudah lama, tetapi seolah-olah dia tidak mendapatkan hasil. Ini penting untuk kita mengetahui bagaimana kita ini menempuh jenjang atau menempuh marhalah tolabul ilm. Jadi tolabul ilm itu sebagaimana hal-hal yang lainnya juga perlu diatur. Perlu di ada doabit, ada tartibnya, ada urutan-urutannya. Yang dengan itu diharapkan seseorang jika menempuh jalan ini dengan cara yang di sarankan cara yang dianjurkan oleh para ulama dengan dengan ini diharapkan hasil ini akan maksimal. Maka dalam risalah ini insya Allah eh, Ana akan membacakan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan kita yang kalau seandainya pun anak ditakdir masih bisa uh, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam kondisi seperti ini, kita akan lanjutkan beberapa hal yang mungkin tidak cukup untuk dibahas pada malam ini. 6. Di sini disebutkan oleh al-muallif umurun mustarakah la Buddha li talibil ilmi minha fi jami'i turuki tahsilihi lil ilmi artinya umur mustarakah perkara-perkara yang ini ber, sebetulnya berkaitan dengan seluruh tidak terkhusus oleh tulabul ilm tetapi berkaitan dengan seluruh kewajiban yang diharus harus dilakukan oleh masing-masing individu dari kaum muslimin yang dimana mimbabil aula lebih-lebih seorang talibul ilm itu harus bisa melakukan perkara-perkara yang akan datang insya Allah dalam permasalahan ini. Yang dimana perkara-perkara ini sangat membantu seorang talibul ilm untuk mendapatkan tahsil, tahsil ilm yang yang maksimal. Yang pertama adalah al-amrul awal ad-du'a. An yad'a daiman. Seorang talibul ilm atau seorang mukmin fadlan an talibul ilm itu harus memperbanyak doa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan faddu'a bi fadlillahi taala yaftahu ma kana mustaghliqan wa yuqarribu ma kana ba'idan wa yajma'u ma kana mufarraqan wa yusahhilu ma kana asiran. Maka doa ini bi fadlillahi taala itu menjadi sebab dibukanya segala hal yang pertama menurut kita ini adalah sesuatu yang tertutup. Yang menurut kita ini adalah sesuatu yang sudah tidak mungkin, tapi dengan doa bifadlillahi ta'ala, sesuatu yang tertutup ini bisa terbuka. sesuatu yang tampaknya itu jauh untuk diraih menjadi dekat. ribu maka nabai dan bisa mendekatkan apa sesuatu yang menurut kita jauh. waya jema'u maka naufarrokon dan bisa mengumpulkan sesuatu yang menurut kita ini terpencar-pencar, terpecah belah. Beberapa ilmu yang menurut kita ini mustahil untuk kita satukan, kita pelajari ilmu-ilmu yang menurut kita pada waktu bidayah di Rasatina, di awal-awal kita belajar, itu seolah-olah ilmu ini susah untuk diraih. Karena masing-masing ini fan, ada fan ini, ini bicantang ini, terlalu banyak. Tapi dengan doa, itu menjadi bisa terkumpul dalam diri seseorang. Waisahilu maka asiran dan mempermudah apa-apa yang dulunya menurut kita susah. Ini doa. Kita tidak tidak perlu meragukan masalah doa. Wal kalam anid doa wa sya'nuhu amrun unya bihi ahlul ilm. Dan pembicaraan permasalahan tentang doa itu perkaranya ahlul ilm atau ulama sangat memperhatikan yang sampai-sampai mereka itu afrodu fihi musannafat mustakillah sampai-sampai mereka itu menulis beberapa kitab-kitab mereka dikhususkan kitab ini tentang pembahasan ad-doa menunjukkan luar biasanya marhalah atau fadilah ad-doa 6 Wasyahid minal makol dan syahidnya di sini anna talibal ilmi min ahwajin nas ila du'a. Talibul ilm itu termasuk dari orang yang sangat butuh terhadap doa. Kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita berdoa untuk mendapatkan ilmu, kita juga berdoa bagaimana agar ilmu kita ini menjadi ilmu yang nafe, ilmu yang bermanfaat ilmu yang yakunu lana hujjah ha? la alaina ilmu yang menjadi hujjah bagi kita bukan malah menjadi bumerang bagi kita kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bisa diberi ikhlas dalam talabul ilm. Ini perkara yang penting keikhlasan seseorang dalam talabul ilm atau dalam ibadahnya sehari-hari tentunya sangat mempengaruhi nilai pahala dari ibadah tersebut apalagi ilmu maka analillah fahuwa bakin katanya Imam Malik rahimahullah taala maka analillah fahuwa bakin apa-apa yang dilakukan lillah ikhlas lillahi taala fahuwa bakin manfaatnya itu hasilnya itu terus abadi. Ini samarat, buah hasil dari ikhlas. Sehingga Al-Imam Malik saat menulis Muwatta, kitabnya Muwatta, sementara pada saat itu sebelum ditulisnya Muwatta Al-Imam Malik, telah ada kitab-kitab yang lainnya, Muwatta-Muwatta yang lainnya. Wa subhanallah, sampai detik ini menurut Ana, muatok yang paling diketahui dan yang paling terkenal atau bahkan bahkan atau bahkan hampir-hampir tidak ada muatok dari selain dari Imam Malik yang diketahui kecuali muatoknya Imam Malik. Padahal Muatok ini sebuah kitab yang dikarang dengan metode tertentu bukan hanya miliknya Imam Malik. Tapi sampai detik ini berapa abad yang lalu Imam Malik Imam Malik menulis Al-Muwatta ini bertahan sampai sekarang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi menulis kitab yang kecil Al-Arba'in Nawawiyah. Mungkin kita sekarang masing-masing dari kita bisa mengumpulkan 40 hadis saja sudah. Tapi luar biasa barokahnya. Ini min samaratil ikhlas. Bagaimana arba'in nawawiyah ini Anak rasa di semua tempat di dunia orang membacanya. Enggak yang ahlu sunnahnya, enggak yang ahlu bid'ahnya. Kitab Arba'in Nawawiyah ini dipakai di seluruh tempat, menunjukkan luar biasa. Setiap kita membaca, pahala mengalir terus ke Imam Nawawi. Setiap kita membaca Sahih Bukhari, pahala mengalir ke Imam Bukhari. Setiap kita membaca hadis, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga pun mendapat pahala. Sehingga orang yang paling banyak pahalanya itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setiap dibacakan hadisnya sampai pahalanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Hasil dari keikhlasan. Kita banyak berdoa untuk diberi hidayah, taufik untuk kita yang bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini perkara yang perkara yang pertama. Seorang talibul ilm harus banyak memperbanyak doa doa kepada Rabbnya. Perkara yang kedua adalah al-amru tsani al-ikhlasu fil maqsad. Ikhlas dalam mencari tujuan. Apa tujuan dia belajar? La tantadhir madhal madihin. Nah, janganlah engkau atau kita ini menunggu pingin dipuji oleh orang-orang yang memuji. Wala sana al musnin juga eh, di apa sana juga pujian pingin dipuji wala i'jabil au i'jabal mu'jabin jangan menunggu orang terkagum-kagum pinginnya kita dikagumi orang pengen jadi ustadz, pengen jadi syekh, biar banyak yang menyanjung. Hati-hati dengan ini kadang kita tanpa terasa masuk ke dalam niat-niat kita. Nah, pingin dipuji, wah hafalannya cepat, hafalannya luar biasa kuat. Tanpa terasa syaitan masuk membisikkan dan ini sebetulnya perkara sampai sebatas ini normal. Artinya syaitan pasti akan terus me me menghembuskan masalah riak. Tetapi kita harus yujahid, kita harus jihad, jihadun nafas. Fahadhihi min awalil mahalik. Maka yang in demikian ini adalah pertama dari lubang kehancuran wal maasi dan juga ini per, Pertama kali adalah kemaksiatan saat dia menempuh pertama kali talabul ilm. Fitariki kulli ibadatin, bukan hanya talabul ilm, tapi di dalam segala ibadah. Wabil akhas, talabul ilm, dan terkhusus terlebih-lebih talabul ilm. Liannaha ibadatun muta'addiyah, ilaman yasma'uha wa yakra'uha wa man tabluhu wal yakun hadfuka wa qasduka mardatillahi ta'ala hati-hati Kenapa talabul ilm ini memiliki keutamaan yang luar biasa yang apabila kita ikhlas mendapatkan ajir yang luar biasa apa akan tapi jika kita tidak ikhlas maka kita juga menjadi orang yang pertama dinyalakan api neraka dengan sebab ini awal man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah. Salah satunya adalah apa? al yuk, uh, yuridu an yuqallahu fulan Masya Allah, fulan Masya Allah. Waqad kila. Awkamakol Mustafa alaihi salatu wassalam. Pertama kali yang dinyalakan, salah satu dari orang-orang yang dengan sebab itu api neraka ini dinyalakan atau di apa ya bahasanya kurang lebih seperti itulah pokoknya itu seorang korek korek Al-Quran kalau diitelakan korek berarti seorang alim juga yang ingin dikatakan wah dia telah menjadi seorang korek menjadi se seorang korek seorang alim yang luar biasa dipuji dan dia mendapatkan yang seperti ini di dunia. Hati-hati. Kenapa talabul ilm ini kalau kita ikhlas pahalanya besar tapi kalau tidak ikhlas pahalanya juga uh, afwan, dosanya juga besar. Karena itu tadi talabul ilm ini faedahnya, manfaatnya itu bukan mengena kepada orang yang belajar saja. Beda dengan misalnya sholat atau atau puasa atau haji. Ini pahalanya manfaatnya kembali ke dirinya. Tapi kalau talibul ilm saat dia belajar kemudian dia mengajar, maka hasil yang dia raih itu pun sampai kepada orang lain. Muta'addiyah bukan mencakup dirinya saja, tapi sampai kepada orang lain bukan satu zaman saja bisa zaman-zaman yang setelahnya, generasi-generasi berikutnya. Nah, wahuna amrun li syaiton fihi nasib. Nah, maka di sini ada suatu perkara yang syaiton itu memiliki andil wahua anna ba'da talabatil ilmi idza alaja niyyatahu miraran qad yaglibuhu syaitan wa yasudduhu an talabil ilmi was sa'yi fi tahsilih. Nah ini. Kadang sebagian dari tulabul ilm jika dia berusaha untuk me, melawan mengobati niatnya ini, memperbaharui niatnya, berulang kali datang ria dia lawan datang ada perasaan ujub dia lawan terus seperti ini karena syaitan juga haris tidak akan putus asa kot yaglibuhu syaitan kondisi yang seperti ini terkadang syaitan bisa mengalahkannya wa yasudduhu anit bil ilmi akhirnya menyebabkan dia berpaling dari talabul ilm. Mencegah dia akhirnya untuk tidak lanjut di dalam talabul ilm. Maka ya sepertinya adalah waqad bayyana ahlul ilmi anna hadha min a'zami talbisi syaitan ala talibil ilmi. Maka yang demikian ini hati-hati termasuk dari a'zam talbis syaitan. Talbisnya syaitan waswasahnya syaitan yang paling besar terhadap talibul ilm. Kita bisa saksikan kadang-kadang sebagian dari saudara-saudara kita saat menempuh talabul ilm dengan berbagai alasan akhirnya terpental dia dari uh, talabul ilm. Ini kita perlu mewaspadai yang seperti ini. Hufatil jannah bil makareh. Kita pingin jannah, sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasalam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka talabul ilm ini salah satu sebab terbesar yang mengantarkan seseorang kepada jannah maka ujiannya pun besar ini dalam segala hal anak pikir ini sudah sunnatullah orang pingin sukses di dunia pasti usahanya, kerja kerasnya lebih berat, lebih besar. Begitu juga dalam masalah akhirat. Tetapi kenapa kok dalam masalah dunia luar biasa manusia? Kalau masalah fulus itu manusia keumumannya ilaman rahimallah itu kok luar biasa dalam dalam apa berusaha mendapatkan almal tetapi kalau sudah masalah akhirat, kok terkesan di nomor dua kan? Kita bisa saksikan ini kebanyakan manusia, bagaimana mereka begitu haris alat dunia, walakin akhirah sifar atau bahkan min, bukan sekedar nol, min ada subhanallah yakni talbis syaitan. Naam. Fa'alaihi an yukhlisun niyyah, fa'alaihi an yukhlisan niyyah lillah. Maka katanya muallif di sini maka sudah kewajiban bagi dia untuk mengikhlaskan niat lillahi taala wa yajtahida fi dhalik dan bersungguh-sungguh untuk melawan menjadikan ikhlas niatnya itu ikhlas kemudian melawan terus bisikan syaitan wa, wa mahma labbasa alaihi syaitan la budda an yastamirra fi jihadihi fadzalika naw'un minat ta'abbud wal mujahadah fi sabilillah maka kita jangan khawatir sebagian dari tulabul ilm berhenti dari tulabul ilm karena merasa dia kalau tulabul ilm akhirnya nantinya hasilnya itu riak hasilnya itu cuma dia akhirnya sombong akhirnya daripada anak capek-capek tulabul ilm cuma bisa ria akhirnya dapat dosa, sudahlah ana tak berhenti aja. Man fa'ala syai'an linnas faqad asyrak. Wa man taraka syai'an linnas nah, fahadha riya. Katanya eh, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala wa radhiya anhu Seseorang itu kalau melakukan suatu perkara karena manusia, ini syirik, dia berbuat syirik. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena manusia juga, ya ini namanya ria. Dia meninggalkan sesuatu ibadah yang besar karena takut dipuji. Karena takut nanti muncul riak dalam hatinya sehingga dia tinggalkan. Kenapa? Karena khawatir nanti manusia memujinya Khawatir dengan itu terus muncul ria. Ya ini sebetulnya hakikat dari ria. Artinya kita meninggalkan dan melakukan sesuatu perkara seharusnya lillahi ta'ala, bukan karena khawatir manusia melakukan ini dan itu. Jadi hati-hati, kita meninggalkan seorang talibul ilm diminta untuk mengisi kajian di sana atau diminta untuk khutbah atau diminta untuk mengimami waduh anak khawatir nanti anak bisa riak, suara anak bagus nanti anak. Terus dia tinggalkan lah. Dengan hujah seperti ini. Ketahui yang pertama, selama dia tidak ya starsil ma syaiton, artinya starsil mengikuti bisikan syaiton, maka dia tidak mendapatkan dosa. Ada muncul perasaan seperti ini itu tidak dosa. Tetapi yang dosa itu kalau kemudian ada perasaan seperti ini dibiarkan diikuti terlena Nah, ini yang dosa. Tapi sekedar muncul perasaan anak wah anak wah anak Sebatas ini kemudian dia yujahid nafsahu jihad untuk kemudian melawan wasawis ini. Maka yang seperti ini bagus. Dan dia mendapatkan pahala. Berarti menunjukkan di hatinya ada iman karena kalau seseorang ada iman pasti syaitan tidak akan menyerah. Menunjukkan bahwa orang ini masih ada iman. Kalau orang yang nggak ada iman, setan akan lari karena dia sudah menjadi setan. Setan nggak nggak akan menggodanya. Seperti itu. Sehingga jangan khawatir, sekedar muncul perasaan seperti ini itu masih normal dan tidak mendapatkan dosa. Yang menjadi dosa adalah kalau kita terus terlena mengikuti perasaan ini. Ria, wah ya tambah di, nah ini yang dosa. Nah, taib. Al-amru salis, Perkara yang ketiga yang dituntut untuk diketahui dan diamalkan seorang muslim fadlan antalibil ilm lebih-lebih seorang talibul ilm adalah ijtinabul ma'asi ini juga hati-hati wal ma'siyah ma' Wahia aikun yakifu dan fitahsili kulli khair. Maksiat itu penghalang, maksiat itu suatu tembok penghalang yang besar yang men menjadi sad menjadi penghalang dalam fitahsili kulli khair. Dalam kita mendapatkan segala kebaikan. Maksiat ini adalah suatu tembok yang besar, suatu penghalang yang luar biasa. Wa talibul ilm yang bagi an yakuna ahrasan nas ala tarkil ma'asi wa adami kurbiha. Maka talibul ilm itu sudah sepatutnya dan selayaknya menjadi orang yang paling bersemangat, yang paling berusaha untuk meninggalkan maksiat. Karena kita mengetahui talibul ilm itu adalah perkara yang e, min a'zami aw min asyrafi al-ibadat ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin waglut alaihim Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya merinci bagaimana jihad bil bayan jihad dengan dakwah dengan tulisan dengan mengajar talabul ilm itu dalam beberapa kondisi lebih besar daripada jihad melawan orang-orang kafir lebih utama lebih afdol Naam. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inni la ahsibur rajula yansal ilma bil khati'ah ya'maluha." Katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Aku ini benar-benar menganggap seseorang itu lupa ilmu." Hati-hati ini. Disebabkan apa al-khati'ah? dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga kita jangan merasa uh, atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan apa namanya cara tapi pertama kali kita mengkoreksi diri kita kalau kita lupa terhadap ilmu ini apakah kita ini sudah bertakwa wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bayangkan, di sini ayat ini merupakan dalil bahwa ketakwaan itu sebab kita mendapatkan ilmu, sebab dapat Allah memberikan ilmu kepada kita. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan kalian ini ilmu. Maka mafhumnya apabila kita tidak bertakwa, ya jangan diharap ilmu ini akan bertahan wal maksiat luar biasa dorornya, efeknya. Wa qala Ali ibnu Khashram rahimahullahu taala ra'aitu Waqi' ibn al-Jarrah walam yakun biyadihi kitabun wa kana yahfad ma la nahfad fa'ajibtu min dalika sa'altuhu wa qultu ya Waqi' la tahmilu kitaban wa la taktubu sawadan fi bayat wa tahfadhu aksar mimma nahfad maka katanya Ali bin Khashram rahimahullah taala aku melihat Waqi al Jarrah awaki ibn al Jarrah ini gurunya salah seorang uh, imam min aimmatil Islam thikatun sabtun dalam masalah hadis gurunya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Katanya Ali bin Khashram ini, aku melihat Waki bin Jarrah dan tidak pernah aku menjumpai di tangannya ini ada kitab. Wakana yahfad malah nahfad. Artinya dia ini tidak per, tidak menulis atau me, mencatat betul-betul hafalannya ini luar biasa. Hafalannya luar biasa tu min dalik, maka aku terheran-heran dengan yang seperti ini. Fasa'al tuhu wa qultu ya waki, maka kemudian aku bertanya kepada waki. Wahai waki, la tahmil kitaban, engkau ini enggak membawa kitab. Wala tub sawa dan fibayat, dan engkau ini juga tidak mencatat. Artinya taktub sawat, tinta itu kan warnanya hitam, di atas sesuatu yang putih artinya kertas tidak men, tidak pernah menulis. Luar biasa, hafalannya luar biasa. Sebagian salaf itu kalau masuk masuk masuk pasar itu telinganya ditutup. Nggak mau menghafal bisa hafal. Mendengar sesuatu dia nggak mau hafal itu bisa hafal. Saking luar biasanya hafalannya para salaf rahimahumullah jami'an. Kalau kita Nas'alullah salama ya ikhwah. Gak ada apa-apanya sama salaf. Jadi waktu mau masuk pasar, itu telinganya ditutup biar dia tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Luar biasa hafalannya. Dia nggak mau menghafal, kalau kedengeran bisa hafal otomatis. Ya laitana. Hah? Kalau kita bisa punya hafalan seperti itu, luar biasa. Para salaf rahimahumullah. Jadi hati-hati, kita jangan meremehkan ilmunya salaf ya. Dengan alasan apa namanya hadara, hadara kita harus tahu fikhul wake keadaan yang sekarang itu dulu itu zaman dahulu masih belum ada. Nah. Kemudian dikatakan wa tahfazu akthar mimma nahfad. Tapi bersamaan dengan yang seperti ini engkau ini bisa lebih hafal lebih banyak daripada kami. Faqala waki, fakot asarra fi udhuni Ali. Maka waki kemudian berkata dengan membisikkan di telinganya Ali, "Ya Ali, indalal tuka ala dawa anisyan atak malubihi, Ya Ali, kalau engkau ini aku tunjukkan obatnya lupa, Apakah engkau akan beramal dengannya? Kultu i wallah. Maka katanya Ali ibn Khashram, "Ainam, eh, wallah bila syak." Qala tarkul ma'asi fa wallahi ma ra'aitu anfa lil hifdzi min tarkil ma'asi. Jadi jangan heran kalau salaf itu hafalannya luar biasa. Mereka takwanya itu betul-betul luar biasa. Menjaga sholat, 40 tahun tidak pernah terluput dari takbiratul ihram. Hah? Hidup 40 tahun, sholat lima waktu, tidak pernah telat. Luar biasa. Maka katanya, engkau akan aku tunjukkan suatu obat lupa. Mau beramal? Iya. Maka katanya, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Fawallahi, Demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat dari hafalan mintar kilmasi dari meninggalkan maksiat. Maksiat ini sesuatu yang paling bermanfaat saat seseorang ingin menghafal ilmu, terkhusus ilmu din, karena ilmu din kaitannya dengan takwa. Lidha ja'a fima dhukira 'ani Syafi'i annahu qala fi syi'rin lahu Wahada syair ma'ruf ya ikhwah. Karena inilah maka telah datang disebutkan dari Imam Syafi'i annahu qala fi syi'rin lahu bahwa Imam Syafi'i berkata dalam sebuah syairnya dia yang antum insya Allah mungkin sebagian atau kalau nggak semuanya mengetahui juga syair ini. Syair ini bagus, antum kalau bisa hafalkan bagus. Syakautu ila waki su'a Aku ini mengeluhkan kepada Waki tentang buruknya hafalanku. Katanya Al-Imam Syafi'i. Tapi jangan dibayangkan buruknya hafalan Imam Syafi'i seperti kita. Buruknya Imam Syafi'i itu masih berlipat dibanding kita yang paling pintar sekarang, yang paling hafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Al-Imam Waki ini memberikan irsyad, petunjuk untuk aku ini meninggalkan maksiat. Waqala sambil berkata, "I'lam bi annal ilma nurun." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya. Ilmu ini cahaya yang Allah berikan bukan kepada sembarang orang. Wa nurullahi la yu'tali asi maka cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Ini nasihat yang luar biasa. Nah, hal amru rabi' perkara yang keempat yang seorang muslim fadlan an talibil ilm itu dituntut untuk mengetahui perkara ini adalah Kiraatu siaril ulama Membaca sejarahnya para ulama Ini penting ya ikhwah Yang pertama Ma'rifatuna Ulama al-Islam Tadullu ala Mahabbatina iyahum Kita perlu membaca, mengetahui siar sejarahnya para ulama. Yang pertama apa? Pengetahuan kita terhadap para ulama itu menunjukkan kecintaan kita terhadap mereka. Bukankah seseorang kalau sudah mencintai sesuatu pasti akan mencari datanya, mencari segala hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dicintai? Alaisa kadzalik? Bala. Ini tobiat manusia. Jadi coba masing-masing dari kita koreksi. Apakah kita ini sudah banyak-banyak membuka sejarahnya para ulama, membaca kitab-kitab terjemah ulama? Atau belum? Banyak mungkin dari kita yang tidak tahu namanya beberapa imam atau bahkan beberapa sahabat. Nah, ini sangat disayangkan. Kita seharusnya memberikan kecintaan kita kepada mereka lebih daripada yang lainnya. Naam. Wa hadzal amru min anfa'il umur. Maka perkara ini itu termasuk perkara yang paling bermanfaat. Fakra kutub tarajim li hufadil ilmi. Maka bacalah kitab-kitab biografi para ulama. Li ilmi wa ulama'il hadis wa ghairihim tarafiha ajaban. Dan ini betul ya ikhwah, luar biasa. Anak kalau membaca kadang siar alamin nubala atau uh, al-bidayah wa nihayah disebutkan di sini. Coba baca sejarahnya para eh, ulama, maka engkau akan mendapati keajaiban-keajaiban bagaimana mereka itu berbuat, bagaimana menghafal, bagaimana ibadahnya mereka luar biasa. Walau lal asanid wa tawaturil akhbar lakudzibat ba'dul waqa'i al insan yakifu mabhuran muta'ajjiban min kuwati azimatihim wa azimi fahmihim wa ta'alifihim kalau bukan katanya kalau bukan karena sanat yang sahih dan khobar-khobar yang mutawatir tentang sejarahnya para ulama itu, niscaya sebagian kejadian yang terjadi itu didustakan. Saking ajibnya, saking luar biasanya, seolah-olah ini mustahil. Ini ulama yang luar biasa. Bagaimana kalau kita membaca sejarahnya, bagaimana Al-Imam Daruqutni itu menulis sambil mendengar hadis, menulis sambil dibacakan hadis terus hafal langsung hadis ini sambil dia menulis padahal. Bagaimana konsentrasinya bisa dipecah dan saat dipecah pun tidak menghalangi dari hafalan dia untuk bisa menghafal hadis. Kita aja satu hadis sudah susah payah menghafal, itu pun masih belum mungkin. Ini sambil menulis, mendengar aja, hafal. Nggak usah di, nggak usah dikonsentrasikan kepada hafalan, bisa hafal. Gimana kisahnya Imam Bukhari yang mungkin uh, antum semua sudah mengetahui saat dites oleh ahlul Baghdad diuji tentang hafalannya 100 hadis dibacakan 100 hadisnya itu kalau bukan hadis yang sepele-sepele innamal malu biniat ini tapi hadis yang luar biasa matanya panjang-panjang 100 hadis 10 ulama dari ahlul Baghdad membacakan 10 hadis berarti masing-masingnya 10 hadis ya ada ulama 10 membacakan 10 hadis yang dimana Semuanya itu dibolak-balik isinya. Matennya, sanatnya, sanatnya hadasana fulan fulan ini dibolak-balik. Maka setiap setiap ditanya tentang hadis ini pertama satu ulama membacakan hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai yang ke sepuluh. Begitu juga yang kedua, ulama yang kedua membacakan satu, dua, tiga, terus sampai ulama yang ke sepuluh. Setiap satu hadis ditanya, Imam Bukhari menjawab, la arif, la adri. Orang yang melihat pada waktu itu mengatakan oh, ini ternyata tidak tahu semua hadis. Ini orang yang tidak tahu. Sepintas saat Imam Bukhari ditanya, karena jawabannya saat ditanya, la adri, nggak tahu. Nggak tahu, hadis yang seperti nggak tahu, saat seperti nggak tahu. Maka saat setiap setiap kali Imam Bukhari mengatakan seperti ini, orang yang melihat ini mencemooh, Berarti ini tidak keren hafalannya ini. Seperti itu. Sudah selesai, 100 hadis dibacakan, baru. Kata Imam Bukhari, amma hadisul awal fasahih. Kada wa kada. Haddasana fulan, fulan, fulan. Jadi, atau amma hadisul awal. Alladzi kolahul akh kada wa kada jadi hadis yang tadi dibolak-balik sanad dan matanya itu disebutkan dulu sama Imam Bukhari. Dan yang benar itu seperti ini. Satu. Yang kedua, hadis yang tadi dibacakan oleh fulan seperti ini. Yang benar seperti ini. Jebret, dua, ketiga, keempat, seratus. Selesai seratus hadis semuanya mengakui ke, ke keunggulan dari hafalan Imam Bukhari. Luar biasa menunjukkan. Nah, insya Allah eh, kita cukupan sampai di sini. Kalau memang e, mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk bisa meneruskan bacaan ini, maka kita akan teruskan di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan apa Nana lupa. Bagaimana cara memper baharui niat. memperbaharui niat maksudnya gimana ini? Apakah istilah niat memperbaiki niat atau memperbaharui maksudnya bagaimana ini? Siapa sahibus soal? Ya, gimana maksudnya? Oh, istilah niat, memperbaiki niat. Memperbaiki niat ya tentunya mujahadatun nafas itu eh, bukan ada cara tertentu atau bagaimana, tapi kita senantiasa murokobah, apa introspeksi atau melihat hati kita tidak goflah sehingga saat syaitan memberikan was wasah itu kita tahu sadar ya ini saja sehingga kesadaran kita saat datangnya syubuhat, datangnya waswasah, ini membantu kita untuk kemudian kita menolak uh, syubhat ini. Sehingga pen, itulah maksudnya islahun niyah adalah kita berusaha untuk tetap kita ini terjaga dalam setiap ibadah mulai pertama sampai terakhir ini tetap terjaga untuk kita ini menjaga hati kita sehingga saat syaitan memberikan was wasah kita sadar seperti itu wallahu taala alam nah